Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah Allah diberikan hidayah di atas Quran, di atas sunnah, menurut pemahaman salafus salih. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Allah memberikan hidayah kepada kita di atas Islam, di atas sunnah, menurut pemahaman salafus salih. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Wajib kita jaga Wajib kita yakini, kita pahami dengan pemahaman yang benar, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena <clears throat> fitnah-fitnah sangat banyak dan bukan mustahil orang itu kemudian lepas dari akidah yang hak, dari manhaj yang hak, disebabkan karena kemodohan, disebabkan karena hawa nafsu, disebabkan karena hulu berlebihan dalam dia beragama dan juga disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan dan itu bukan mustahil manusia itu akan lepas dari jalan sirot dan mustaqim karena itu kafan bidin Allah kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah di atas pemahaman yang hak pemahaman yang benar pemahaman salafus saleh wajib kita jaga dan terus kita jaga dengan terus kita menuntut ilmu syar'i. Yang dijaga, menuntut ilmu wajib. Kita kaji Al-Quran wa Sunnah ala salaf wajib. Dan tidak ada perbedaan. Yang tua, yang muda, atasan, bawahan, orang kaya, orang miskin, semua wajib menuntut ilmu syar'i tanpa perbedaan. Semuanya wajib. Sebab Nabi bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Untuk ilmu itu wajib atas setiap muslim, untuk semuanya. Fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain. Atas semuanya wajib untuk menuntut ilmu. Memahami Islam ini dengan benar, yang maksud untuk ilmu, ilmu syar'i. Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salah satu. Jadi kalau disebutkan untuk ilmu yang dimaksud ilmu syar'i, yang Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu ilmu syar'i. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu berapa derajat? Yang diangkat orang yang berilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i, dia belajar ilmu syar'i. Makanya orang-orang yang dia belajar ilmu yang sifatnya kifayah Apakah dia mencapai gelar insinyur atau dokter atau doktor atau yang lainnya tetap kewajiban dan untuk ilmu harus dia harus untuk ilmu wajib jadi jangan dia hanya memahami tentang dunia saja yang pokok kita memahami tentang ilmu agama ini Al-Quran wa Sunnah akan Bahwa ada orang-orang yang dia sibuk dengan dunia <clears throat> itu untuk ilmu tentang dunia dan dia nggak ngerti agama sama sekali. Nggak ngerti agama sama sekali. Dan ini tercela dalam Islam. Jadi ikhwan ibn Allah kita harus terus ilmu yang benar Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallam dan kemudian bagaimana ilmu yang kita cari ilmu yang kita tuntut ini menambah ketakuan kita kepada Allah menambah rasa takut kita kepada Allah ini penting. Semua banyak orang yang menuntut ilmu tambah ilmunya tambah jauh dari akhlak yang benar. Tambah ilmunya, tambah keras hatinya. Tambah ilmunya, tambah keras sikapnya. Bukan tambah lembut, Mestinya ketika tambah ilmu itu tambah lembut hatinya dia kepada Allah dan tambah takut dia kepada Allah. Sebab Allah berfirman, Ya yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Para ulama orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Tambah ilmu tambah takut dia kepada Allah. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisa al-ilmu bi riwayah, innamal ilmu al khasyyah Bukannya ilmu itu Banyaknya yang meriwayatkan hadis, tapi ilmu itu bagaimana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia tambah ilmunya, tambah takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hubungan dia dengan Allah maupun hubungan dia dengan manusia. Ini penting. Kaitannya dengan ilmu ini sangat penting. Banyak orang yang ilmu tapi sikapnya tambah keras, hatinya tambah keras, sikapnya kepada orang tua tambah keras. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Kok tambah untuk ilmu, tambah kurang ajar kepada orang tuanya. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Justru dengan dia nuntut ilmu, tambah dia baik kepada orang tuanya, tambah berbakti kepada orang tuanya, tambah birul walidain kepada orang tuanya. Tambah ilmunya, tambah dia taat kepada orang tuanya dalam kebaikan. Tambah ilmunya, tambah baik hubungan dia dengan istrinya. Tambah ilmunya, tambah baik hubungan dia dengan saudaranya, dengan familinya, dan juga sesama kaum mukminin tambah baik hubungannya, bukan tambah keras. Bukan tambah jauh, bukan. Al-khasyiyah takut dia kepada Allah seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Al Khalaf. Keutamaan ilmu salaf atas khalaf. Tambah ilmu, tambah takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan bidin, Allah. Masalah masalah yang penting yang kita harus mengoreksi kembali dan kita berjalan untuk ilmu ini, kita koreksi kembali. Kita ingat, kenapa kok kita tambah seperti ini? Mesti tambah lembut hatinya. Tambah baik. Tambah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lain. Berdosa itu tidak hanya orang berbuat dosa, maksiat atau kezaliman itu kepada Allah, tapi juga berbuat kezaliman kepada manusia tidak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi ini ikhwan fillah, ini masalah yang penting yang eh, harus diperhatikan perhatikan dalam hilqa ini makanya kita harus ikhlas karena Allah yang ingin saya bawakan dalam kesempatan ini. Kalau kita bahas tentang mulia dengan masalah, ini panjang. Dan saya bahas di buku ini lebih dari 500 halaman. Di buku ini saya tulis mulia dengan manhaj salaf, lebih dari 500 halaman. Saya bawakan dalil di sini tentang wajibnya kita mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Misal misal lebih dari 50 dalil. Tentang wajibnya kita mengikuti Quran dan Sunnah menurut masalah wajib dengan dasar ayat Al-Quran, dengan dasar hadis Nabi, dengan dasar asal para sahabat, asal para tabi'in, perkataan para imam dan yang lain. Wajib. Dan saya bawakan juga bagaimana prinsip dakwah salaf ini. Saya jelaskan juga bahwa salaf ini jauh dari sifat hizbiyah. Saya juga bawakan di sini tentang syubhat-syubhat yang orang lontarkan tentang dakwah salaf ini. Ada 21. Oh, dibilang dakwah salaf, dakwah hizbi, dakwah salaf ini anti uh, anti politik dakwah salaf ini nggak perhatikan korupsi. yang saya dijelaskan di sini dengan dalil. Kemudian juga saya bahas di sini tentang firqah-firqah yang sesat, tentang golongan-golongan yang sesat. Yang saya ingin bawakan di dalam kesempatan malam ini di masjid Ukhuwah ini yaitu tentang akhlak salaf. Dalam prinsip dakwah salaf ini ada akhlak salaf. Akhlak salafus saleh ini masalah yang penting. Saya bawakan di sini di buku ini tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah di bab yang ke-8. Di antara prinsip dakwah salafiyah <clears throat> yaitu mengajak manusia kepada akhlak yang mulia dan mengajak manusia kepada tazkiyatun nufus. Saya bawakan di sini di buku mulia dengan masalah di halaman 341. Jadi masalah akhlak bukan masalah yang penting. Setelah kita mengkaji tentang masalah akidah, masalah manhaj, berkaitan dengan itu juga bersama juga kita mengkaji tentang masalah akhlak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah buitu liutamima makarimat akhlak. Dalam riwayat yang lain, buitu liutamima al akhlak. Jadi aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Jadi akhlak yang mulia itu ada sebelum diutusnya Nabi. Nabi menyempurnakan. tuli utamin. Aku diutus untuk memperbaiki. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti akhlak yang mulia itu ada. Nabi sempurnakan. Dan akhlak ini penting. Dan kedudukannya sangat penting. Karena antara akhlak dengan akidah punya hubungan yang sangat erat. Antara akhlak dengan akidah punya hubungan yang sangat erat. Antara akhlak dengan iman mempunyai hubungan yang sangat erat. Nabi SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim." Orang mukmin yang paling sempurna imannya yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis ini hasan sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Hibban, Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim. Abu Dawud juga meriwayatkan, Al Hakim juga meriwayatkan. Hadis ini dikatakan dibawakan oleh Syekh Al-Bani dalam silsilah hadis as-sahihah. Nabi SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling mulia di antara kalian yang paling baik kepada istri-istrinya. Yang pertama di sini disebutkan kaitannya apa? Antara akhlak dengan apa? Antara akhlak dengan apa? Iman. Orang mukmin yang sempurna imannya, yang paling baik apanya? Akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Berarti kalau akhlaknya cacat, imannya bagaimana? Sempurna tidak? Tidak. Karena nas hadis ini yang sahih. Kalau akhlaknya cacat, maka cacat juga imannya. Berkurang akhlaknya, berkurang juga imannya. Dan menurut Allah bahwa iman itu apa? قول إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية Iman itu mengatakan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan perbuatan dosa dan dan maksiat. Dan para ulama al-sunnah dan juga para ulama al-hadis menyebutkan bahwa iman itu qaulun wa amalun, perkataan dan dan perbuatan. Di sini disebutkan bahwa orang mukmin yang paling sempurna iman yang paling baik akhlaknya. Tinggal kita lihat akhlak kita bagaimana. Kemudian yang kedua Nabi sebutkan orang yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada istrinya. Bagaimana sikap dia kepada istrinya? Bagaimana? Baik dalam perkataannya, baik dalam muamalah dengan istrinya, baik dalam memberikan nafkah kepada istrinya, lahir maupun batin dan yang lain. Ini punya kaitan erat dalam dia berumah tangga juga. Dan Nabi contoh teladan yang paling baik. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan istri-istrinya dengan baik yang luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya lihat, rumah tangga itu baik atau tidak hubungannya. Tetap istri harus dimuliakan sebagaimana Allah telah memuliakan mereka. Begitu juga muamalah dia dengan anaknya dan yang lainnya. Itu Islam betul-betul memperhatikan masalah itu. Jadi masalah akhlak merupakan masalah yang penting dalam Islam dan punya kaitan yang erat dengan akidah, punya kaitan erat dengan manhaj, punya kaitan erat dengan iman. Kemudian akhlak ini juga punya timbangan yang berat pada hari kiamat nanti. Nabi dalam bersabda, "Ma syai'un asqala fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamati min khuluqin hasan wa inna allaha la yubghidul fahish al sesungguhnya sesuatu yang paling berat timbangannya pada hari kiamat saya ulangi sesungguhnya tidak ada sesuatu yang paling berat pada timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dengan akhlak yang mulia dan sesungguhnya Allah itu sangat benci kepada orang yang keji dan kotor mulutnya. Saya ulangi lagi. Kata Nabi ma syai'un Asfala fi mizan mu'min al-qiyamah min khuluqin hasan wa inna Allah la yubghidul al badi. Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya pada timbangan seorang mukmin yang kiamat melainkan akhlak yang mulia dan sungguhnya Allah benci tidak suka kepada orang yang keji dan kotor mulutnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahih di juz yang kedua. Di sini disebutkan bahwa timbangan yang paling berat pada hari kiamat akhlak yang mulia. Paling berat timbangan. Dan kita wajib mengimani tentang amal-amal itu akan ditimbang nanti pada hari kiamat amal kita baik dan buruk akan ditimbang oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kita wajib mengimani. Dan timbangan itu mempunyai dua daun timbangan, wajib kita imani. Berbeda dengan pendapatnya Mu'tazilah yang sesat. Mereka mengingkari tentang itu. Para sunnah mengimani. Tentang adanya timbangan mungkin pada hari kiamat. Kemudian Allah membenci orang-orang yang kenci. Orang-orang yang kasar, Orang-orang yang punya sikap yang kasar. Dan Allah benci kepada orang-orang yang kotor mulutnya. Yang keluar dari mulutnya kotor. Anda perhatikan, kalau orang yang keluar dari mulutnya kotor, menunjukkan bahwa hatinya kotor. Orang, kalau biasa ngomong yang kotor, itu mesti hatinya kotor. Seperti pepatah Arab dalam bahasa Arab disebutkan al-ina'u bima fihi Al-ina bima fi Allah. Ina bijana itu itu dengan apa yang ada padanya itu akan menetes. Seperti ini air. Ini air putih. Umpamanya ceret ya. Yang menetes dari gelas ini atau ceret ini mesti air ini putih. Ketika air itu airnya kopi, yang menetes kopi, nggak mungkin yang menetes teh. Kalau isi dari air ini teh, yang menetes juga teh. Tapi kalau isinya kotoran, yang menetes juga kotoran. Ketika yang keluar dari mulut orang itu jorok, perkataan yang kotor, kasar, kurang ajar, berarti memang hatinya rusak. Pak, penjelasan saya ini? Pak, artinya ina bima fihi yang Bijana itu dengan apa yang ada padanya menetes. Kalau bejana itu isinya kopi, yang menetes apa? Air putih apa teh? Kopi. Kalau yang yang ada itu air putih, yang menetes air putih. Ya kalau yang ada susu, yang menetes susu. Gak mungkin yang diisi susu yang menetes kopi. Jadi al-inna bima fi Begitu juga tentang hati manusia. Kalau dia kotor mulutnya, jorok mulutnya, kasar mulutnya, dan berbicara tidak baik kepada orang, mesti hatinya juga jelek. Bapak Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu Nabi bersabda, "Ala inna fil jasad mudghatan idza salahat salaha al-jasad kulluh wa idza fasadat fasada al-jasad kulluh ala wa Ketahuilah dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itulah hati. Kalau hati ini jelek, seluruh tubuh jelek. Termasuk apa? Termasuk apa? Mulut. Kalau hatinya jelek, mulutnya juga jelek. Yang keluar dari mulutnya pasti jelek. Caci maki orang, memfitnah orang, menuduh orang, berbohong, mengadu domba dan segala macam. Ini karena hatinya jelek. Kalau hatinya baik, dia akan baik. Karena Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasad jasadu kullu ala wa qalbu." Ketahuilah dan umum manusia ada daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh Khodati hati ini baik yang keluar baik. Perkataan yang mulia, perkataan yang baik, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada persatuan di atas hak Al-Quran dan Sunnah adalah sekali. Bukan memfitnah, bukan menuduh, bukan mengadu domba, bukan yang lain yang keluar baik. Jujur dan tidak bohong selama lamanya. Nah, nanti saya akan contohkan akhlak-akhlak salafus soleh. Saya akan contohkan di sini. Kemudian paling penting, Astagfirullah, Nabi juga menyebutkan bahwa orang yang paling dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat, orang yang akhlaknya mulia. Gak mungkin orang yang akhlaknya jelek bersama Rasulullah, gak mungkin. Nabi Sallallahu wasallam Inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan al qiyamati ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya dariku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah itu orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian juga Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW pernah ditanya. Rasulullah tanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga dan yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka. Rasulullah ditanya tentang dua. Apa saja yang banyak masukkan manusia ke surga? Yang kedua, apa saja yang masukkan manusia ke neraka? Ketika Nabi tanya, Su'ila Rasul an aktsari ma yudkhilun nas al jannah qala taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an nara qala al fam wal farj. Rasul ditanya tentang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga maka Rasul menjawab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga dua yang pertama takwa kepada Allah yang kedua akhlak yang mulia yang pertama takwa kepada Allah yang kedua akhlak yang mulia kemudian lagi ditanya lagi SAW tentang yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka Nabi jawab juga dua yang pertama mulut yang kedua kemaluan Hadis ini sahih. <clears throat> hadis ini hasan. Diriwayatkan oleh Tirmizi, Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan yang lainnya. <clears throat> Jadi yang paling banyak masuk dalam ke surga takwa kepada Allah. Kalau kita bahas tentang takwa panjang, takwa takwa aja. Kalau kita mau bahas panjang, nggak cukup dua jam tentang takwa saja. Nggak cukup dua jam. Pembahasannya luas. Makanya kenapa Nabi selalu menyebutkan tentang takwa kepada Allah, takwa kepada Allah. Karena maknanya luas takwa itu. Luas sekali. Dan berkaitannya dengan kehidupan kita. Dengan akidah kita, ibadah kita, dan segala macam takwa itu. Kalau di dalam hadis disebutkan tentang takwa, masuk dalamnya takwa dan akhlak yang mulia. Kalau disebutkan akhlak yang mulia, masuk dalamnya takwa dan juga akhlak yang mulia. Tapi kalau disebutkan takwa dan akhlak yang mulia perhatikan ini. Kalau disebutkan dalam satu hadis takwa dan akhlak yang mulia, takwa hubungan manusia dengan Allah, akhlak yang mulia hubungan manusia dengan manusia. Perhatikan ini. Itu penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim dan ulama yang lainnya. Kalau disebutkan takwa saja mencakup hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Ketika disebut satu saja akhlak, kaitannya hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia. Ketika disebutkan dalam satu hadis tentang takwa dan akhlak yang mulia, maka takwa artinya hubungan manusia dengan siapa? Allah. Akhlak hubungan manusia dengan siapa? Dengan manusia. Untuk antum ingat itu. Sama seperti yang lain nantinya. Berkaitan dengan yang lain tentang Islam, definisi Islam, tentang iman. Kalau disebutkan satu Islam mencakup iman dalamnya. Ketika disebutkan iman, Islam masuk dalamnya. Tapi ketika disebutkan sama-sama Islam dan iman, maka Islam kaitannya dengan amal-amal yang zahir. Arkan Islam, iman berkaitan dengan amal-amal batin dan juga berkaitan dengan arkan iman. Paham ya? Nanti tentang al-birru wa taqwa dan yang lainnya disebutkan dalam Al-Qur'an tentang masalah ini. Anda bisa lihat penjelasan Ibnu Qayyim dalam kitabnya rahimahullah Ar-Risal At-Tabukiyah. Selanjutnya, Allah memuliakan orang-orang yang mulia dengan apa? Dengan takwanya kepada Allah dan juga dengan akhlak yang mulia. Allah muliakan dia. Dan kebahagiaan seseorang dengan akhlak yang mulia. Bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya dia. Itu kata Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Saliki kata beliau bahwa akhlak dan adab yang mulia merupakan unwanus sa'adatil mar'i. Unwan artinya pokok kebahagiaan seseorang dengan akhlaknya dia punya, Dia akan bahagia. Bagaimana hubungan dia dengan Allah dan bagaimana hubungan dia dengan manusia. Kemudian yang banyak paling banyak masuk ke neraka mulut. Mulut ini luar biasa. Kata Nabi SAW, Aktadu khataya bani Adam filisani. Kebanyakan kesalahan Adam itu di sini mulut. Berbohong, berdusta, riba, menuduh orang. Orang baik-baik kaum muslimin sholat lima waktu dituduh. Orang mengajak kepada sunnah dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Belum lagi ngadu domba. Jangan ngadu domba nggak boleh antara A dengan B diadu domba. Kata Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la yadkhulul jannata namam tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya akan masuk surga. Bahkan orang azab kubur disebabkan diantaranya sebab terjadinya azab kubur dengan sebab nama mengadu domba. Belum lagi menuduh orang dengan tuduhan yang tidak benar, memfitnah. <clears throat> Dua yang lainnya lagi, mulut itu banyak, puluhan ratusan. Belum lagi berkaitan dengan kesyirikan. Belum lagi kaitan dengan sumpah yang palsu. Dan yang lainnya lagi dan mengadakan dusta atas nama orang lain. Ini nggak boleh dalam Islam. Atau memfitnah, mencaci maki kaum mukminin. Ini dosa yang paling besar. Ya, dengan lisan ini. Kemudian kemaluan. Yang banyak masuk manusia ke dalam Kemudian dalam hadis lain Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah karimun yuhibbul karam wa ma'ali al-akhlaq wa yubghidul sitsafaha sesungguhnya Allah Maha dermawan menyukai orang yang dermawan dan akhlak yang mulia dan Allah membenci akhlak yang rendah dan hina hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Sahal bin Sa'ad kemudian ikhwan fillah Allah, bahwa akhlak yang mulia ini ini akan memakmurkan rumah tangga, memberikan barokah pada rumah tangga masyarakat, dan yang lain dengan akhlak yang mulia. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Husnul khuluq wa husnul jiwar ya'muran diyara wa yazidan fil a'mar." Rasulullah bersabda, akhlak yang mulia dan baik dalam bertetangga itu akan <clears throat> membuat rumah menjadi makmur dan juga akan menambah umur. Rumah menjadi makmur dan menambah umur dengan akhlak yang mulia. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ikhwan fillah rahimallahu. Akhlak yang mulia ini akan membawa seorang mukmin ke derajat yang paling tinggi melebihi orang-orang yang puasa dan melebihi orang-orang yang sholat malam. Tahunya dari mana? Sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi al as al qa'im." Sesungguhnya seorang mukmin dengan sebab akhlaknya yang mulia akan mencapai derajat orang yang puasa di siang hari dan sholat di tengah malam. Hadis ini sahih dari Imam Abu Daud dan Al-Hakim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha dengan akhlak yang mulia. Itu bisa melewati atau mengatasi, melebihi dari orang-orang yang puasa, melebihi dari orang sholat malam. Anda perhatikan, ada orang yang sholat malam, rajin sholat malam, rajin puasa, bisa masuk neraka. Ada tidak? Ada, ada, tidak bisa puasa rajin, sholat malam rajin masuk neraka. Dengan sebab apa-apa apanya? misalnya. Nabi SAW ada disampaikan oleh sahabat ya Rasulullah, fulana seorang wanita itu rajin di sholat malam. Rajin sholat malam. Dia orang yang baik ya Rasulullah, baik kepada sahabat. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha Iya, min ahli nar. Nggak ada kebaikan bagi perempuan pada ada kebaikan. Meskipun dia sholat malam, tidak ada kebaikan. Karena apa? Lisannya dia tempat di neraka. Karena dia sering mengganggu tetangganya. Ini perhatikan. Ini akhlaknya tidak baik kepada tetangganya. Makanya kita harus berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik. Kalau tetangga punya hak yang besar. Sampai Jibril alaihi salatu wassalam terus menerus memberikan wasiat kepada Nabi agar apa? <clears throat> berbuat baik tetangga. Dalam hadis yang sahih Bukhari Nabi bersabda <clears throat> Inna Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Sesungguhnya Jibril terus menerus memberikan wasiat. Dalam hadis yang lain sebutkan, la yazalu Jibrilu yusini بالجار حتى ظننت dhanantu سيورثه sayuwarithuhu senantiasa Jibril terus menerus memberikan nasihat kepadaku memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku menyangka bahwasanya tetangga itu dapat dapat warisan tetangga nggak dapat warisan nggak dapat warisan tetapi karena terus menerus Jibril itu memberikan wasiat agar kita berbuat baik kepada tetangga. Harta itu orang kafir. Orang kafir punya hak apa? Punya hak tetangga. Punya hak yang kita harus hormati. Kalau dia muslim, punya hak dua. Hak tetangga dan hak apa? Muslim. Kalau dia muslim dan saudara kita punya hak tiga. Hak tetangga, hak muslim, hak apa? Hak saudara. Hak sanak kerabat. Tiga. Dan tapi tanah harus hormati meskipun dia kafir. Ini sesuai dengan syariat Islam. Ini ada tetangga muslim salam enggak, senyum enggak. La haula la quwwata illa billah. Kadang-kadang sholat sama-sama, ya sholat sama-sama, selesai nengok juga enggak, salam juga enggak, sama-sama sholat, masuk satu masjid sama-sama, dianggap alirannya beda. Muslim, antum seorang punya hak sebagai muslim. Antum jabat tangan sebagai seorang muslim. Antum senyum kepada dia sebagai seorang muslim. Sodako. Kenapa dia awali dengan apa? Dengan perbedaan. Kenapa dia awali bersamaan? Kenapa sudah beda tuduhan? Kenapa enggak dianggap wajib muslim? Saudara kita. Kalau ada kekurangan wajar sebagai seorang muslim. Diberikan nasihat dengan cara yang baik, diingatkan dengan cara yang baik. Kita harus takut kepada Allah. Kalau kita biarkan dia, bagaimana? Tapi dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, arif wali, kita jalan Islam. Inna Allah rafiyatun yahibu rifqa bil amri kullih. Allah itu rafiq malam lembut dan Allah mencintai lemah lembut dalam semua hal. Dalam semua hal. Ini adalah Islam. Kemudian Syekhul Bidin Allah. Nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang apanya? Saya tanya kepada antum, antum tolong jawab. Nabi dipuji oleh Allah Al-Qur'an tentang apanya? Apa sholat malamnya lama? Puasanya terus menerus? Tentang apa yang dipuji oleh Allah? Wa Inna la'ala dan engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Yang dipuji bukan sholat malamnya, Nabi sholat malam. Nabi baca Al-Quran siang dan malam. Nabi berzikir, tapi Allah puji tentang apa? Tentang akhlaknya. Wa inna kala ala Karena akhlaknya mencakup semuanya. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Mencakup semuanya. Bahkan disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini sahabat Nabi dan pembantu Nabi selama 10 tahun. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasulullah ahsanan nasi khuluqa. Adalah Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan seluruh manusia yang paling baik akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Sekarang saya contohkan di antara akhlak salafus saleh. Di antara akhlak salafus saleh. Yang pertama, ikhlas dalam ilmu dan amal serta takut ria. Dia dalam melakukan amal-amal soleh selalu ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan karena ingin disanjung oleh manusia, bukan karena ingin dilihat oleh manusia, bukan pamer kepada manusia, bukan, bukan juga untuk mencari sesuatu dari dunia, bukan. Dia nuntut ilmu karena Allah, dia berdakwah karena Allah. Orang untuk ilmu, mengharapkan sesuatu dari dunia. Apa kata Rasulullah? Dia mencium aroma surga atau tidak? Anda sudah hafal hadisnya. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud dan yang lainnya. Nabi bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi Allah, لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد أرض الجنة يوم القيامة Barang siapa yang untuk ilmu Yang mestinya untuk ilmu karena Allah Tapi dia untuk ilmunya untuk mengharapkan sesuatu dari ilmunya Apakah mengharapkan kedudukan, jabatan, mengharapkan uang Maka dia tidak akan mencium aroma surga tidak mencium aroma surga hadis ini sahih ini saya kira oleh Syekh Al-Bani rahimahullah menuntut ilmu kan karena Allah maka para ulama terdahulu dia menuntut ilmu karena Allah bukan mengharapkan sesuatu harus ikhlas karena Allah sampai dikatakan oleh seorang perawi perawi yang sahih perawinya Imam Bukhari yang bernama Hisham Ad-Dustuwai dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala. Kata Hisham Ad-Dustuwai, saya belum pernah, saya nuntut ilmu ini belum pernah saya mengatakan saya ikhlas karena Allah. Tapi saya terus berusaha bagaimana supaya saya ikhlas. Tapi saya mengatakan saya orang yang ikhlas tidak, saya berusaha untuk ikhlas karena Allah. Apa komentar Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin wallahi wala anakum. dari wallahi wala anakum. Demi Allah, demikian juga aku. Aku nggak pernah mengatakan ikhlas. Artinya dia berusaha bagaimana supaya ikhlas karena Allah. Dalam dia untuk ilmu, dalam dia beramal, dalam dia berdakwah, dalam dia bermuamalah, dalam dia bersedekah. Harus karena Allah. Kalau tidak dia dia hamba mentura. Tidak ada artinya sama sekali perbuatan itu. Harus ikhlas karena Allah. Ini nuntut ilmu, belum lagi nanti kalau dakwah dia, Belum lagi yang lain. Harus ikhlas sama Allah. Ikhlas itu pokok penting. Yang asasnya amal semua perbuatan ikhlas. Tanpa ikhlas nggak ada nilainya sama sekali. Antum puasa, sholat, zakat, sedekah, umroh, haji. Kalau ada ikhlas nggak ada arti apa apa sama sekali. Haba abdul seperti debu yang berterbangan. Ikhlas ini penting. Dalam antum beramal. Makanya kata Imam Sufyan at rahimahullah ma'alatu syai'an asyadda alaihi min niyati tidak ada sesuatu yang paling berat atasku melainkan melawan niatku ini kenapa berbolak-balik niatku ini paling berat bagaimana melawan niat supaya ikhlas karena Allah tidak ria tidak pamer tidak mengharapkan sesuatu dari manusia dan tidak mengharapkan dunia semua karena Allah SWT dan ini berat tapi harus diperjuangkan untuk bisa mencapai itu ini akhlak yang mulia, ikhlas. Dalam menuntut ilmu, juga ikhlas dalam beramal. Ikhlas juga dalam berdakwah. Menjauhkan diri dari ria dan menjauhkan juga dari harapan-harapan yang tujuan dunia. Kalau antum baca kitab tauhid, kami antum usahakan kalau bisa ada kajian kitab tauhid. Itu Syekh Muhammad bin Wahab. Di situ ada penjelasan tentang ria, ya termasuk syirik. Ria ini. Jelas syirik. Begitu juga dibawakan lagi tentang iradatul insan di amal dunia keinginan manusia dengan amalnya untuk mengharapkan dunia. Dia beramal untuk mengharapkan dunia. Ini kan benar manusia Islam. Jadi bagaimana kita berusaha untuk ikhlas? Kadang-kadang orang nuntut ilmu sekian lama nuntut ilmu, tapi nggak ada keikhlasan. Buat apa? Cacat ini. Makanya dia harus bagaimana ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengingatkan orang, ikhlas karena Allah. Ketika dia membantu orang, ikhlas karena Allah. Semuanya karena Allah dilakukan. Maka Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa aqa lillah wa man alaihi faqad istakmala iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, dia membenci karena Allah, dia memberi karena Allah, dia mencegah tidak memberi karena Allah, maka dia telah sempurna imannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus terus berusaha bagaimana memperjuangkan bagaimana supaya kita ikhlas. Banyak orang yang ikhlas. Apakah dia penuntut ilmu? Apakah dia dai? Apakah dia pengurus masjid? Apakah dia pengurus yayasan atau yang lain? Kadang-kadang bukan karena Allah. Ada sesuatu yang dia harapkan. boleh dalam Islam. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu Allah akan berikan kepada kita pasti. Tapi semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jadi orang yang beriman ini takut dia, takut teriak, takut pamer dan segala macam, takut kepada Allah. Kemudian yang kedua jujur dalam segala hal dan menjauhkan sifat dusta dan bohong. Dan jujur ini mahal ya. Ikhwan jujur ini mahal. Termasuk amanah juga mahal. Orang yang pintar banyak, yang jujur sedikit. Yang pinter banyak sekali. Tapi yang jujur, yang amanah sedikit. Makanya masalah jujur ini masalah yang penting sebelah Islam. Maka Nabi dan para Nabi semuanya nggak pernah dusta seumur hidupnya. Nabi sejak kecil nggak pernah berdosa, nggak pernah bohong. Karena bohong itu cacat. Kalau bohong itu, kalau bohong itu cacat. Jadi bohong itu dusta. Eh, artinya bohong itu tercela, akhlak yang jelek bohong itu. Makanya nggak boleh. Di dalam hadis Nabi yang mulia, bentar lagi isya ya. Kita beristirahat dulu. Dalam hadis Nabi yang mulia, Nabi saw menyebutkan tentang masalah jujur dan masalah bohong. Anda perhatikan hadis ini. Hadis ini sahih. Dari Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila bir, wa inna birra yahdi ila jannah." ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدقه حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا kata Rasulullah dalam kalau selalu berlaku jujur jujur wajib kita jujur selalu jujur karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Dan tetaplah seorang senantiasa jujur dan selalu jujur, maka Allah akan tulis dia termasuk orang yang jujur. Dan jauhkan dari kalian dari dusta, bohong. karena dusta dan bohong itu akan membawa kepada kejelekan dan keburukan. Dan keburukan dan kejelekan akan membawa manusia ke neraka. Dan apabila seorang itu senantiasa bohong dan selalu bohong, maka Allah akan tulis dia termasuk tukang bohong. Jujur itu. Maka Nabi jujur nggak pernah dusta. Seumur hidupnya nggak pernah dusta. Dan sekarang ada banyak orang yang bohong. Dari dari banyak yang bohong membawa berita yang bohong, memfitnah dan segala macam. Bohong itu tercela dalam Islam. Bohong tak boleh dalam Islam. Termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar bohong. Apa bohong? Dulu perawi hadis bohong oleh binatang aja udah cacat Ya, dia ngajak menyediakan seperti makanan tapi bukan nasi makanan oleh binatang. bohong. Gak boleh juga kita bohong kepada anak kita, gak boleh. Janji bohong kepada anak, boleh. Ajarkan sejak kecil anak kita untuk jujur. Hatta dia salah. Salah, justru dia ngaku. Jangan bohong. Itu ajaran Islam. Jadi ini penting. Karena ini banyak orang yang bohong, luar biasa bohong. Dan dianggap sebagai barang dagangan dia. Bohong. Gak bohong. Saya pikir cukup karena sudah masuk waktu isya nanti pada isya mungkin lanjutkan sedikit lagi dengan tanya jawab insyaallah Allah. بنا Nabi صلى الله عليه